بإنزال هذا الكتاب العظيم عليك نزلناه مقررا شيئا بعد شيء dikatakan di sini ain nahnu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami ya Muhammad akramnaka memuliakan engkau dimuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa diinjari dengan diturunkannya ada kitab kitab Al-Qur'an Al-Azim yang aku untuk ini nazalnahu yang kami turunkan Al-Qur'an ini berangsur-angsur berangsur-angsur sebagaimana kita yakini dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an daripada lauhil Mahfuz kepada sama dunia itu secara kamil sempurna. Jadi 30 juz ini sudah ditetapkan dan diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar atau yang kita kenal dengan malam Nuzulul nuzul Quran di bulan Ramadan diturunkan oleh Allah daripada yang mahmud kepada sama dunia atau langit dunia. Kemudian daripada langit dunia tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Apa tujuannya? rasul diturunkan kepada Nabi Muhammad dan pertama sampai akhir apa tujuannya? Yaitu tujuannya di sini agar untuk memperkuat menyeluruh wahyu daripada ancaman Allah untuk janji Allah terhib buat terhib dan juga apa ya mengajak orang ini ini orang untuk berbuat baik dan ancaman agar orang takut untuk berbuat buruk ada akbar ini min terima tapi bahayanya, mudaratnya lebih besar daripada sedikit kenikmatannya. Ini belum diharapkan. Kita lihat cara Allah Subhanahu wa taala mengharapkan sesuatu yang sudah mengangkat di satu masyarakat. Suruh berpikir, kalau kamu nggak minum, itu lebih baik, lebih baik. Kemudian diharapkan dan kemudian sebelum diharapkan dikatakan kalau kamu ada taqrabu atau wa waktu buka jangan mendekati salat sedangkan kamu mabuk. Sehingga waktu itu syariatnya boleh minum, di luar Rasulullah menjual ketika mendekati waktu sholat tidak boleh. Maka sampai yang terakhir diturunkan ayat yang mana mengharapkan khomer secara pun secara mutlak sampai dikatakan rukun min amal syaitan satu perbuatan yang ketiga daripada perbuatan mereka tinggalkanlah haram ini diturunkan pertanyaan yang contoh contoh diturunkan aturan perlahan-lahan sehingga memperbaiki moral manusia subhanallah sesuai dengan kondisi mereka ini adalah satu keistimewaan yang hanya diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mujizat Al-Quran luar biasa, mujizat al luar biasa. Nabi Muhammad itu punya banyak mujizat. Ada mujizatnya Nabi yang terkenal. Nabi itu ada satu peristiwa yang dinamakan Insyirahul Lomah. Nabi bisa membelah bulan menjadi dua. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengangkat matahari. Dalam ini matahari sudah saat itu diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur di pangkuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini waktu asar Sayyidina Ali belum sholat asar, tetapi Rasulullah tertidur di pangkuan di pangkuan beliau. Ketika itu Sayyidina Ali tidak berani gerak mau membangunkan Nabi Muhammad tidak berani, tidak berani karena adab dan sopan santunnya kepada dan cintanya kepada Rasulullah sampai matahari sudah mau tenggelam hampir-hampir suatu asar Sayyidina Ali belum berani bergerak karena Rasulullah tertidur di pangkuan di pangkuannya. Ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah tahu dan ini akan sholat dan dilihat matahari sudah hampir tenggelam. Doa Nabi Muhammad angkat matahari matahari yang mau tenggelam naik lagi sampai jadi Nabi sholat asar baru matahari dan tenggelam. Ini mujizat besar, bayangkan bulan dibelah dari dua, matahari mau tenggelam gak jadi tenggelam, gak jadi tenggelam. Rasulullah mujizat pernah Nabi Muhammad dari jadinya keluar air sampai daripada jadinya itu ratusan sahabat di tengah-tengah peperangan itu mujizat mujizatnya Nabi banyak. Tetapi di antara mujizat mujizat itu para ulama bersepakat mujizat Nabi yang terbesar adalah mujizat Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah mujizat yang terbesar dari para semua nabi dan ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau mujizat yang tadi membelah bulan, mengangkat matahari, Nabi Musa mukjizatnya berulang laut, itu riwayatnya ada, tetapi kita tidak dapat melihat nyata nyata. Kita yakin itu benar, tapi itu riwayat. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad satu mukjizat yang kalau dipelajari tidak mungkin satu orang pun dapat mengingkari bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekal selama-lamanya sampai hari kiamat dapat disaksikan oleh umatnya Nabi Muhammad walaupun yang hidup beribu-ribu tahun selepas wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini alquran luar biasa kalau kita ngaji Quran sama tafsirnya ini orang yang keras hatinya bagaimanapun tidak mungkin dapat mengingkari kalau al ini adalah buatan manusia maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala pernah menantang orang-orang kafir yang nggak mau percaya hidup sama-sama Nabi, gak percaya kepada Nabi, kepada Nabi itu Allah menangkan dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina Faktu bi suratin min mithli wa aku in kuntum ini Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian wahai orang-orang kafir, fi raibin kalian ragu, kalian ragu kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Muhammad, Al-Qur'an. Kalau ayat-ayat ini kalian ragu benar-benar daripada Allah, kalian menuduh Muhammad narat sendiri, kalian menuduh Muhammad diajari penyihir dan lain sebagainya, kalian tuduh macam-macam. Kalau kalian nggak percaya ini adalah ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian coba buat satu ayat satu surat saja yang bobotnya seperti suratnya dalam Al-Qur'an. Satu surat saja seperti surat ada dalam Quran. Bobot bahasanya sama seperti Quran, bobot makna dan kandungannya sama seperti Al-Quran satu surat kalian buat kalian buat maka kata Allah kalau kalian tidak bisa satu orang panggil kalian mumpun musyawarah buat satu surat seratus orang ada kabar semuanya mumpun satu surat dari Al-Quran wa ilam kalau kalian tidak bisa wa tak taf'alu tapi maknanya selevel-levelan tidak akan bisa menunjukkan ini Al-Quran tidak dapat dibuat oleh manusia, tapi di situ terlihat bahwa ini tidak akan ada orang yang dapat mengarang seperti ini kecuali memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya fasbir li rabbika wa la orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Ayat tafsirnya di sini fasbir sabarlah wahai Muhammad ala ma min adal musyriki daripada apa-apa yang mengenai engkau daripada aniayanya orang-orang orang-orang musyrik. Jadi Rasulullah diberitakan bersalah. Ketika Al-Qur'an turun, Al-Qur'an turun ini sudah anugerah daripada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dikasih Quran, kemudian ada orang-orang kafir yang tidak mau terima, yang bahkan sampai mereka menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahir maupun batin. Zahirnya Nabi disakiti. Nabi sampai Nabi itu berkali-kali diniati itu Abu Jahal dan kawan-kawan berkali-kali berniat membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki Nabi, mengusir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Abu Jahal pernah melempar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kotoran he, dengan kotoran hewan Nabi dilempar, Nabi berjalan dilempar tanah. Kadang-kadang Nabi di depan rumahnya sama orang-orang musyrikin yang memusuhi beliau itu diletakkan duri-duri sehingga Nabi Muhammad keluar dari rumah kakinya tertusuk duri, tertusuk duri sampai berdarah kaki beliau. Ketika Nabi ke Taif dilempari batu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bertetesan darah Rasulullah Rasulullah nggak marah diperintahkan Allah. tuh janganlah kamu terpengaruh dengan apa yang mereka perbuat kepadamu. Maksudnya aniaya mereka, mulut mereka, cacian mereka kepadamu. Bahkan sampai engkau pernah diusir, diusir Nabi Muhammad dari kota Mekah dan Nabi Muhammad tinggal di padang pasir berapa lama yang diketahui? Berapa lama sehari dua hari tidak tiga tahun. Tiga tahun Nabi Muhammad saw dikeluarkan dari Mekah, diusir oleh orang-orang kafir Quraisy diperintahkan nggak boleh orang Mekah berjual beli, nggak boleh nyumbang sampai dikatakan Nabi Muhammad dan keluarganya seluruh Bani Hashim tinggal di Syir. Syir itu kotanya di sini keluar pada pasir di Arab sangat panas sekali. Nabi tinggal di tengah padang pasir tiga tahun. Tiga tahun diusir sabar Nabi Muhammad sampai Nabi nggak makan apa-apa dikatakan suatu saat pakai yang dihalalkan adalah pakai belalang itu pernah menjadi makanan Rasulullah sehari-hari ketika Rasulullah diasingkan diusir daripada Mekah selama berapa tahun? Tiga tahun. Tiga tahun ini sebentar atau lama? Kadang-kadang kalau kita mengingat peristiwa tiga tahun yang lalu itu kadang-kadang kita sudah agak-agak lupa. Karena tiga tahun itu waktu yang panjang. Bayangkan Nabi Muhammad diusir tinggal di tengah padang pasir apalagi bagi para atlet yang sudah pernah haji ataupun umroh di musim panas yang mana kebetulan saya pakai kemarin Ramadan itu umroh di musim panas luar biasa di sana itu sampai 50 derajat terusnya kalau kita orang Indonesia sudah tahu tidak kuat baru keluar ruangan berhasil sudah tidak kuat sana saking panasnya luar biasa tiga tahun Rasulullah tinggal di padang pasir tapi Rasulullah bersabar maka dari itu ayat ini Fasbir Sabar Jangan terpengaruh kepada orang-orang kafir itu, orang-orang yang enggak mau taat kepada Allah, yang menganiaya kamu, mencaci maki kamu, mengusir kamu, menyakitimu. Jangan terpengaruh oleh Muhammad. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala budda lakallahu min Nabi Muhammad kuat, yang membuat Nabi Muhammad sabar, keyakinan dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa sabar wahai Muhammad pasti Allah akan memenangkan kamu daripada musuh-musuh. Ini keyakinan yang perlu kita ini Nabi Muhammad kalau sudah dijanjikan sama Allah. Nabi kalau dijanjikan sama Allah dia yakin Nabi sabar, Nabi kata pasti nanti akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan. Itu dulu Rasulullah diberi kabar bahwa di awal-awal Islam Nabi akan menaklukkan Rum Babas, Romawi dan Persia. Persia. Sedangkan waktu itu Rasulullah itu pengikutnya masih bisa dihitung dengan jari. Dan pengikutnya orang-orang Islam di awal-awal itu kebanyakan adalah dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan budak yang lemah, baru bersegelintir beberapa orang dapat kabar Nabi Muhammad nanti kekuasaan menguasai Persia dan Romawi. Saat itu Persia dan Romawi itu adalah kekaisaran yang paling kuat di di dunia. Orang-orang kafir tertawa. Tertawa orang-orang kafir Muhammad mau menaklukkan Romawi dan Persia. Ibarat ada orang Singosari ini. Ada orang Singosari ngaji di musola, hadirnya lima orang, kita akan menaklukkan Amerika dan Inggris misalnya. Kira-kira ditertawakan oleh dipersalahkan. Tapi Rasulullah itu yakin ini sesuatu yang dikabarkan Allah pasti itu akan terjadi terjadi dan benar katanya terjadi di zaman Sayyidina Umar Rasulullah paling ditaklukkan oleh umat Islam. Maka dari itu Rasulullah yakin dianiaya orang kafir, dicaci maki Nabi sabar. Allah menjanjikan bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkanmu atas musuh-musuhmu. Wa yaqiru ainaka bi Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu satu bukan akan memberikan penglihatan. Kamu menangi melihat hancurnya orang-orang yang telah memusuhi kamu. Walau min haulatul maka jangan mempengaruhimu orang-orang fasik itu. Man bil orang-orang yang tenggelam di dalam dosa dan mengikuti hawa nafsu, ubalighul qulubi wal yang sampai kepada batasan dia sampai menolak dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabar dan apa hasilnya? Hasilnya berapa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi dulunya dipegang disiksa, diusir orang-orang Islam sampai dibunuh, sampai ada yang dipaksa kafir kalau tidak mau dibunuh. Pada sampai pada saatnya Nabi hijrah kemenangannya sekarang kalau kita pergi ke Jazirah Arab Allah semuanya beragama Islam mengikuti Rasulullah SAW yang dulunya terusir di Arab dianiaya di Arab tapi sekarang seluruh hampir 90% penduduk Arab itu semuanya beragama Islam bahkan tidak hanya Arab tetapi di seluruh dunia di seluruh belahan dunia termasuk yang terbanyak adalah di negeri kita di Indonesia ini ratusan manusia Dawamu ala zikri rabbika bis-sabah wal masa. Ya wahai Muhammad, ini khitabnya memang kepada Rasulullah. Tetapi pada dasarnya ini adalah urkul kita semua semua. Hendaklah engkau wahai Muhammad ketika engkau mati, dianiaya, dicemooh, dituduh penyihir, diusir dan lain sebagainya, hendaklah engkau selalu berpikir kepada Allah wa ta'ala musabah wal masa maupun itu pagi hari, sore hari, gunakan waktu waktumu untuk berpikir kepada Allah, doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbil min ta'atihi wa ibadatihi. Jangan pedulikan cacian orang, jangan pedulikan hinaan mereka, aniaya mereka. Kamu banyak saja ibadah saja kepada Allah, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala di kulli waqtin wahid, di setiap waktu kesempatan. Kenapa? Karena sebenarnya kekuatan, kekuasaan itu datangnya dari Allah. Allah yang memerintahkan kita taat. Ketika kita taat, kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah, ikut aturannya Allah, banyak ibadah, meninggalkan musuhnya akan melepaskan musuhnya dengan cara apapun kalau mampu. Ketika kota Madinah dikepung dalam peperangan Badar, kalau kita baca sejarah, itu kekuatan umat Islam itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kekuatan orang-orang kafir yang ingin menghabisi Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya. Itu perang Badar dinamakan juga perang Ahzab. Ahzab itu Ezeb artinya sekutu. Karena waktu itu yang bukan hanya orang Quraisy Makkah saja, tetapi hampir seluruh kabilah-kabilah Arab bersatu untuk memerangi Nabi Muhammad dan para pengikutnya di kota Madinah. Kalau secara hitung-hitungan logika itu pasti kalau hitung-hitungan logika secara kasar mata itu sudah jelas Rasulullah dan para sahabatnya akan musnah dan kalah. Tetapi Rasulullah tidak kecil hati. Rasulullah berdoa kepada Allah sehingga apa yang terjadi bagi Allah, tentara yang mereka anggap kuat untuk menghancurkan tentara orang kafir cukup bagi Allah disebul. Dikirim angin badai sebelum masuk ke Madinah sudah kata hancur tentara. Mudah bagi Allah untuk apalagi mengalahkan manusia yang manusia له وسبحه ليلا طويلا wa minal dan khususnya kalau tadi secara umum Allah memerintahkan secara umum pagi, siang, sore, setiap kesempatan hendaklah kamu banyak zikir, banyak ibadah wa minal tapi khususnya di waktu sebagian malam fasjud lahu bersujudlah kepada Allah wa sabbihu lailan tawila dan bertasbihlah kepadanya pada bagian panjang di malam hari. Ini tandanya di antara waktu 24 jam, waktu malam itu adalah waktu yang paling istimewa untuk ibadah, ibadah, untuk zikir, untuk ibadah, tahajud malam itu adalah yang paling istimewa, yang paling istimewa. Maka dari itu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Madinah pertama kali masuk kota Madinah itu sabdanya Rasulullah Abdul Salam wa atimul ta'am wa wasul wa sallu bin khair wa sallu wa arham wa sallu bin laili wa nasunya hendaklah kamu sholat di waktu malam kamu munajat kepada Allah di waktu malam wa nasunya sedangkan orang lain tengah di Semuanya tidur, itu waktunya kamu untuk ibadah. Itu waktunya kamu untuk munah, munajat. Sama seperti kalau kita pengen sampai cepat. Ini sekarang Singosari tempatnya macet. Eh, tempatnya mah macet. Kalau relawan mau berkarang dulu, kepingin sampainya cepat. Kira-kira yang enak berangkat jam berapa? bima atahum Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka. Wa kanu qabla dzalika ini, Yang mana dulu masa hidup di dunia mereka orang yang baik. Kalau kita pengen jadi orang yang baik ini ukurannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dulu mereka orang yang baik. Gimana baiknya? Kamu qalilan minal laili ma Mereka itu dulu kalau malam sedikit tidur. Sedikit tidur banyak ibadah ibadah. Jadi Allah menjelaskan wah sini muttaqin, orang baik, orang bertakwa yang bakal menikmati fasilitas-fasilitas surga itu ciri-cirinya diantaranya kalau malam sedikit tidur banyak ibadah ibadah wabil ashari yastaghfirun. Kemudian di waktu sahur, waktu mendekati subuh, mereka istighfar. Malam ibadah, malam ibadah ibadah mendekati surga istighfar minta ampun jadi ternyata istighfar itu bukan hanya untuk orang yang berdosa bukan kalau kita habis maksiat kemudian istighfar bukan begitu terus kalau kita sudah ibadah akan perlu ternyata Allah menggambarkan dalam Al-Quran orang yang bertakwa yang akan menikmati fasilitas surga diantaranya orang yang mau ibadah sudah ibadah Karena sudah maksiat. Ini adalah orang yang istimewa, istimewa. Semoga kita bisa menjadi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wasjud li rabbika fil lail, datang kamu sujud kepada Tuhanmu di waktu malam. Bertahajud, tenggelam di dalam munajatmu wa aktsir min shalah wa ibadatillah fi jahil di tengah kegelapan malam wa nasu ketika manusia sedang tidur, bahwa zadulaka ala masuk ala Maka dikatakan di sini ibadah di waktu malam, munajat di waktu malam itu adalah satu bekal yang dapat menyebabkan kekuatan dan menyebabkan engkau memiliki satu modal untuk mengalahkan musuh-musuh. Ternyata umat Islam itu kalau hancur semuanya kuat, kuat Ketika sudah jarang yang tahajud malam sudah tidur semuanya bahkan kadang-kadang satu aja ditinggalkan maka umat Islam pun menjadi lemah. Sekarang lemah apa kurang? Lemah. Umat Islam lebih cenderung lemah. Lemah, takut kepada orang kafir, diinjak-injak ke sana dia. Ya, masjid dibakar di dia. umat Islam di Palestina dibantai yang lain juga banyak di Kenapa kekuatan ini tidak ada? Bahkan kekuasaan di dunia ini yang dulunya di zaman kejayaan Islam, di zamannya Rasulullah sampai zamannya para sahabat, itu umat Islam itu umat yang paling kuat di dunia. Maaf maaf kalau kita bicara sejarah, dulu Eropa itu tidak ada apa-apanya. Eropa itu tidak ada apa, tidak ada apa-apanya. Dulu mereka itu takut sama orang-orang Islam. Bukan berarti orang Islam kejam tidak, tetapi kekuatan di dunia ini dipegang oleh umat Islam Islam. Tapi sekarang yang ada terbalik, yang ada terbalik kenapa? Karena mungkin umat Islamnya sudah kurang yakinnya kepada Allah, sehingga kurang munajatnya kepada Allah, sehingga kekuatan itu perlahan-lahan dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ketika penyakit wahan Rasulullah. Penyakit wahan, wahan apa itu wahan? Ketika orang Islam sudah jauh dari Allah, jauh sama ibadah, cinta dunia, wahan, takut mati. Dijadikan orang Islam takut dan dijadikan orang-orang kafir berani untuk menindak-nindak orang Islam. Ini yang terjadi di zaman sekarang karena kurangnya takwanya umat Islam. Dulu ada satu raja Turki namanya Sultan Muhammad al Itu sultannya luar biasa. Setiap malam tahajud sholat sunnah kalau tentaranya ada yang bolos sholat sunnah langsung dipecat langsung dibawa kalau nggak kopi abah dia itu langsung dipecat. Gak tahu semalam absen langsung dipecat. Hasilnya apa? Hasilnya Sultan Muhammad al fatih ini dulu menaklukkan Kota Konstantinopel ataupun yang sekarang jadi kota Istanbul itu dulu kota terkuat di dunia paling hebat hebatnya kota di dunia itu dulu dikuasai oleh orang kafir ditaklukkan sampai menguasai hampir semua tanah Eropa dan tanah Asia siapa Sultan Muhammad al fatih Kenapa? jadi ternyata kekuatan dunia ini di dunia apalagi di akhirat jelas kalau ibadah nanti ganjarannya di akhirat surga itu sudah jelas sudah jelas tetapi ketika umat Islam bertakwa kita Allah masing-masing taatnya kita kepada Wayadahun Allah rukyatan dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka kepada hari yang berat yaitu akhir akhirat. Maka kalau kita punya sifat yang seperti ini berarti sama dengan orang kafir. Apa sifatnya? Yang penting senang di dunia, akhirat pokok jati. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Amin ya Itu orang kafir seperti itu. pun ajilah. Mereka senang yang cepat-cepat Yes, California. Sorenya kiamat. Jadi kalau kita yang mati umur 60 tahun Mulai lahir sampai 60 tahun itu kalau hari kiamat cuma waktu pagi sampai sorenya kiamat. Jadi setengah harinya kiamat itu seperti 60 tahun. tidak ada. Ya. Nah, hari yang begitu menakutkan, yang begitu sangat mencengangkan dan pasti menyakitkan bagi orang yang tak taat kepada Allah dan hari yang menenangkan bagi orang yang taat kepada Allah. Allah itu ternyata dilupakan dan orang-orang kafir itu terlena dengan kenikmatan dunia sampai tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau ibadah, tetap bermaksiat bahkan sampai menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayar berpuluh Allah itu tadi. Bala yasta, bala yasta ibu dan mereka tidak bersiap, tidak bersiap untuk menghadapi hari kiamat wala ibu nabi bahkan tak pernah memikirkannya. Orang sudah diberi gitu. Bagaimana kita mau sombong dan gak peduli dengan azabnya Allah, gak takut dan gak mau taat kepada Allah. Wah, karena Rabb yang letaknya menghubungkan dari kepala ke ke seluruh organ tubuh. Kita mau menggerakkan jari, itu perintahnya dari kepala. Itu setiap pergerakan seluruh tubuh kita ini itu ada sarafnya masing-masing. Sehingga jumlahnya saraf itu ada jutaan. Bukan satu, dua, sepuluh, dua puluh, tapi jutaan saraf. Jutaan saraf. Tapi jutaan saraf. Jutaan saraf. Sehingga jutaan saraf itu manusia yang kecil kira-kira saraf itu besar besar apa kecil kecil sampai dokter itu kalau sudah ya masalah di saraf itu nggak bisa dibuka paling susah paling berat ngambil pendidikan itu dokter saraf karena saraf itu kecil kecil kalau udah error sedikit error semua manusia error sedikit error semua kalau kita dulu kenal ketidu dua kali eh, itu kan karena tangannya bergetar terus megang megang bisa itu kena saraf manusia itu sarafnya error bikin error. Nah yang mengatur saraf sedemikian rupa sehingga dapat menggerakkan tangan, kita dapat menggerakkan kaki, kita dapat kuat kerja berdiri, separuh dipulihkan oleh Allah. Gak kuat ternyata manusia. Matahari ditambahi sinar sedikit saja kalau sudah kalian diciptakan sama Allah peringatan seperti itu, maka peringatan yang ini jelas, faman sya'at attakhadha ila rabbihi sabila. Inna hadhihi tadhkira. sesungguhnya ayat-ayat di atas tadi adalah sebuah peringatan. Faman sya'a. maka peringatan ini adalah rahmat daripada Allah. Nikmat diperingatkan oleh Allah. Kita diperingatkan itu enak. Kalau nggak diperingatkan tiba-tiba masuk neraka naudzubil bila sudah diperingatkan sama Allah, maka faman sya'a siapa yang mau hendaklah dia mengambil ila rabbihi sabila jalan kepada Tuhan Tuhannya. Aina hadis ayat bayyina Ayat-ayat yang dijelaskan tadi adalah mauidhah wa dzikra, adalah sebuah nasihat dan peringatan. Ya tazakar jihal akil yang dapat menggugah dan mengingatkan, menyadarkan orang yang punya akal. Wa yanzajiru bihal jahil dan akan terhalang daripada peringatan ini orang yang bodoh, orang yang bodoh. Maka barang siapa yang ingin mengambil tiba, falyaslak tariqan Allah. Adalah dia mengambil satu jalan untuk kepada sampai kepada Allah. Dengan apa? Yaitu ini. Kalau sudah gambarannya jelas, kita sudah diciptakan hanya untuk ibadah. Ibadah, bukti-buktinya iman kepada Allah lewat Rasulullah sudah jelas. Maka Anda kalau pengen selamat, pengen gak dibinasakan nanti pada hari kiamat, hari kiamat pengen gak diadab, hendaklah kalian mengambil jalan kepada Allah untuk sampai kepada ridhonya, yaitu dengan taat kepada Allah, wattiba rasulil hadi dan mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan hidayah. Maka cara sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala cara sampai kepada ridhonya Allah, gak ada jalan lain. Kalau pengen selamat dunia akhirat, pengen termasuk orang yang dicela oleh Allah dan dibinasakan oleh Allah diberikan hidupnya gak enak dunia akhirat, caranya taat kepada Allah, mengikuti aturannya Allah dan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaswa sa'adah maisurah. Dikatakan di sini sebab orang itu bisa sukses dunia akhirat gampang naja rumah ada dan jalan untuk agar kita selamat sudah siap. Tuntunannya kalau pengen selamat sudah sih siap. Pengen selamat taat sama Allah, jangan maksiat, ibadah, banyak tasbih tadi, banyak tahajud, dikuatkan di dunia, didapat nikmat di akhirat. Ini tuntunan dan jalannya sudah siap. Tinggal kita mau menjalani apa tidak. Kalau tuntunannya sudah ada, caranya sudah ada, ada, sudah tahu, insya Allah semua orang tahu. Tetapi ada yang mau menjalani, ada yang terarahkan oleh hawa nafsu dan godaan syaitan sehingga jelas kalau kamu tidak mau masuk neraka jangan tinggal sholat semua orang tahu tapi masih banyak buktinya yang meninggalkan sholat kenapa kalah sama hawa nafsu dan kalah sama syaitan kalah sama syaitan jangan makan haram Jangan nyuri tetap nyuri, jangan korupsi tetap korupsi. Ini termasuk tadi yuhibbunal ya, ajilah, mencari kesenangan yang sesaat di dunia, merelakan dan tidak memperdulikan nasibnya di akhir akhirat. Kasarannya begini. Allah sudah niat jalan untuk selamat. Kamu gak mau ngambil, ya nanti waktu di akhir ya kamu sendiri. Salah kamu sendiri. Sendiri. Ibarat kita kerja, punya bos, pada beliau maka bosnya sudah mengasih cara kalau kamu pengen dapat gaji kerja hari Senin sampai hari Sabtu Sabtu dari jam sekian sampai jam sekian sesuai aturan kerjaan di tempat pekerjaan kamu tempat kamu bekerja ya kamu kerja enak dapat gaji kalau kamu kerja di sini kemudian seminggu yang harusnya masuk lima kali kamu buat masuk dua hari karena kamu malas misalnya sama seperti itu sebenarnya ya otomatis dapat siksa dari siksanya apa pecat misalnya dipotong gaji misalnya itu siksa begitu juga antara kita dengan Allah simpel sebenarnya sudah dikasih aturan aturannya begini mau mengikuti dapat nikmat nggak mau mengikuti ya tidak ada dapat terserah kita mau jadi yang seperti apa seperti apa wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Allah kana aliman hakima dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dikatakan di sini bahwa hidayah mengikuti jalan taat Allah taat Rasulnya itu memang kita dapat ikhtiar untuk mengambilnya. Tetapi sebenarnya kita dapat melalui taat kepada Allah dan Rasulullah itu kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak dipilih oleh Allah dapat hidayah, nggak dapat taufik dari Allah, maka juga tidak akan sama, tidak akan mungkin kita dapat menjalani jalan tersebut. Maka dari itu maksudnya kita juga perlu doa kepada Allah. Jangan maksiat maka minta kepada Allah. Kalau Allah memberi, maka dijadikan kita orang yang menjalani jalan yang taat kepada Allah menuju keselamatan dan kesukses, kesuksesan. Yudkhilu wa yasha'u rahmatih wal zalimina adzalahum adzaban alima. Dia Allah yang memasukkan siapa saja yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya yaitu surganya dan bagi orang-orang yang zalim disediakan azabnya yang pedih. Ai yudkhilu fi jannatihi allati hiya makan rahmati man yasha mimman yahla fi khair as salah wa humul mu'minuna tuttaqun. Allah akan memilih dan siapa-siapa yang benar-benar punya keinginan untuk bertakwa dan beriman kepada Allah, maka mereka itulah yang selalu hidupnya penuh dengan khair was salah, kebaikan, maka mereka akan ditempatkan dalam surga. Fa amman musyrikun adh Adapun orang-orang musyrik yang tak percaya kepada Allah percaya kepada Rasulullah ataupun al-zalimun orang-orang yang zalim yang sudah dikasih jalan ibadah enggak mau ibadah yang sudah dikasih tahu ini ini enggak boleh tetap dilakukan fakat ayah Allah ada dan janida maka fakat Allah telah ayah menyiapkan untuk mereka azaban janida satu azab yang berat yaitu azab neraka Allah Subhanahu wa taala di daril jahim di dalam neraka jahanam naudzubillahi min min dzalik semoga peringatan yang sedikit ini merujuk dari surat Al-Insan ini dapat membuka hati kita dan menyemangati hati kita untuk selalu taat kepada Allah, berpikir siang dan malam dan juga memperbanyak munajat dan ibadah di malam hari, melatih istiqomah untuk tahajud walaupun sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kan ada. Cuma kita tahajud banyak tapi kemudian beristiqomah. Yang dua rakaat tapi istiqomah itu lebih baik itu lebih baik dan kemudian taat kepada Allah ingat siapa diri kita ngiling-ngiling tafakur nikmat kita diberikan oleh Allah ini sehat dan lain sebagainya saraf ini semua kita bisa lihat kita bisa makan syukur kepada Allah dengan apa dengan ibadah ibadah dan minta agar diberikan oleh Allah Subhanahu jalan untuk selalu dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita sehingga insya Allah hidup di dunia hari kiamat di kubur sampai di akhirat hidup yang bahagia mendapatkan nikmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sekian kalau ada kesalahan ada kurang lebihnya yang dari saya baca saya terjemahkan tadi dan ada kekurangan ilmu saya ataupun ada sopan santun saya kurang kepada orang-orang yang lebih tua di sini itu adalah kesalahan saya saya mohon